Hadis diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad Hasan dan perawinya thiqat. La taj'alu buyutakum kubura. Qala Syekhul Islam Aila tu'attiluha minas salati fiha Wa du'a wal qira'ah Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan Artinya jangan hampakan Jangan sampai rumah kalian itu sepi Hampa dari sholat Sholat-sholat sunnah doa dan kiraatul Quran. Artinya hendaknya ibadah-ibadah ini ada dan makmur rumah kalian dengannya. Salat, doa, zikir, bacaan Quran karena tempatnya adalah rumah kalian. fatakunu biman fatakuna bimanzilatil kubur kalau kalian hampakan kalian kosongkan dari sholat, doa, zikir, kira maka itu seperti kuburan karena kuburan bukan tempat sholat bukan tempat zikir bukan tempat doa bukan tempat kiroah. Kalau rumah kalian juga seperti itu sama berarti. Fa'umira atau fa'amara bitaharril ibadati fil buyut. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ibadah itu diusahakan sangat untuk dikerjakan di rumah sehingga ramai makmur rumah itu dengan amalan-amalan ta'ah Wanaha naha an wa naha an taharriha 'indal qubur sekaligus hadis berarti pula melarang untuk ibadah-ibadah tadi dilakukan di kuburan jangan kalian lakukan itu di kuburan aksa ma yaf'aluhul musyrikun minan nasara wa man tashabbaha bihim min hadhil ummah maka sunnah ini berbanding terbalik dengan perbuatan nasara dan yang menyerupai mereka dari umat ini di mana kuburnya yang dimakmurkan sebagai tempat ibadah di situ dia sholat di situ dia berdoa untuk dirinya minta syafaat tawasul ini itu di kuburan itu pula dia baca Quran di kuburan itu dia berzikir amalan-amalan yang tidak pernah dia lakukan di rumahnya. Nah, di rumahnya enggak ada. La sholat, wala qira'a, wala zikir, wala doa. Tapi kalau sudah di kuburan, paling khusyuknya orang. Paling banyak baca Qur'annya, zikirnya. Sekian kali, sekian kali. Berbanding, terbalik dengan yang Rasul perintahkan dan itu kebiasaan Nasoro yang ditiru oleh mereka wal billah wa fi sahihain an ibni Umar marfu'ah ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura Jadikanlah dari sebagian sholat kalian di rumah kalian. Yaitu sholat-sholat sunnah, rawatib, qobliya, badiyah duha, yamulail, witir, dan yang lain-lainnya. Seafdol-afdolnya sholat, Rasulullah katakan, afdolu salatil mar' fi baitihi illal maktubah. Paling afdolnya salat seorang hamba di rumahnya. Kecuali yang wajib. Salat fardu lima waktu. Selain itu rumah jauh lebih afdol dari masjid. Bahkan masjidil haram sekalipun. Yang sekali sholat di situ seratus ribu kali sholat lebih afdal dari masjid yang selainnya. Di rumah bagi yang rumahnya di sana lebih afdal daripada di Masjidil Haram sholat sunnahnya. Dan Rasul sebutkan ini pun dalam keadaan beliau tahu ada masjid beliau. Masjid Nabawi yang sholat di situ seribu kali lebih afdal dari masjid lain kecuali Masjidil Haram tetap di rumah lebih afdal kif bimasajid ghairihima apalagi itu masjid-masjid selain keduanya nah yang tidak memiliki keutamaan khusus seperti keduanya Wala tattakhiduha kubura, jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Karena kalian tidak melakukan amalan-amalan ibadah padanya. Karena tadi rumah tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Jangan samakan. Wa sahihi Muslim An ibni Umar marfu'an La taj'alu buyutakum maqabir Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan Fa inna syaitan yafirru minal bayit alladhi yusma'u surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Karena syaitan lari dari rumah yang terdengar padanya bacaan surat Al-Baqarah dibaca di rumah itu. Maka syaitan tidak tahan, tidak kerasan, dan lari dia ketakutan. Quran. Adapun itu tidak dibacakan padanya, kerasan setan di rumah itu. Tidak ada qiraah, tidak ada Quran, tidak ada ibadah, tidak ada zikrullah. Seperti hadis. Kalau orangnya masuk rumah, berzikir kalau orangnya makan, berzikir bismillah, maka syaitan satu dengan yang lain berkata, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tinggal bagi kalian di rumah ini, yang enggak bisa kalian menginap, terlindungi, terjaga dan tidak ada pula makanan untuk kalian. Karena orangnya yusammillah tasmiyah sebelum makan. Karena syaitan mengikuti dan menyertai Bani Adam dalam segala aktivitasnya, semuanya. Wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma يعدهم الشيطان illa ghurura musyarakah barengi dan ngikuti Bani Adam dalam semuanya wahakadha kecuali ketika Bani Adam yadhkurullah maka syaitannya lari menjauh darinya Ini semua nusus yang menjelaskan bahwa tempat ibadah-ibadah sunnah ini amal khairiyah di rumah makmur dengan ketaatan-ketaatan seperti ini. Qauluhu wala taj'alu qabri 'ida dan jangan jadikan kuburku sebagai id Qala Syekhul Islam al id ismun lima ya'ud minal istima'il 'am ala wajhin mu'tad Aidun imma bi'audi sana au bi'audil usbu au syahr wa nahwi dzalik it nama bagi sesuatu yang itu berulang dengan adanya perkumpulan bersama-sama rame secara umum semua dalam bentuk yang ma'ruf bentuk yang sudah lumrah ini ngapain kumpul di sini yang melakukan rutinitas ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan setiap tanggal itu setiap hari itu jatuh tanggal sekian amalannya yaitu terus sama di setiap tahunnya. Baik itu di setiap tahun, setahun sekali, jatuh tanggal sekian, surau misalnya. Atau itu mingguan, seperti Jumat, Id bagi muslimin. Terulang setiap hari Jumat. Kumpul semua rame keluar dari rumahnya ke masjid-masjid dalam bentuk yang sama ya terulang begitulah kumpul di masjid menjalankan sholat dua rakaat mendengarkan khutbah wah kata, tiap minggu berulang tiap Jumat tiap Jumat demikian atau itu tiap bulan dilakukan perkumpulan semacam itu dan yang semakna dengan itu. Dan id di sini berarti yang dikehendaki al-id al-makani. La taj'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai id. Id al-id makani. Karena id ada zamani, ada makani. Maka ini terkait tempat. Tempat itu dijadikan id, tempat berkumpul, tempat bersatu padunya, tumplek blek di situ, melakukan ritual-ritual tertentu di setiap tadi bulan atau tahun, tanggal sekian-sekian. Nah, tempat itu yang dijadikan mereka kumpul dan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Hadal id makani terkait tempat. Dan tentunya ini akan mengarah jika dilakukan kepada ta'zim Muharram. Mengarah kepada pengagungan, kepada kuburan, dengan cara yang haram. Qala Ibnul Qayyim. Al-Eid ma yu'tadu maji'uhu wa qasduh. Namanya id yang terulang kembali lagi, kembali lagi. Kedatangan id tersebut. Dan orang sengaja memang menunggu kedatangan hari itu atau tempat itu ditunggu dan dibidik untuk melakukan amalan-amalan tertentu di hari itu di tempat itu itulah id min zamanin au makan wa makan baik itu terkait waktu atau tempat waktu ya tadi yang ditunggu Tanggal satu Syawal misalnya. Idul Muslimin. Layaknya kita semua menunggu, berharap-harap karena di situ mereka senang, berbahagia, berbagi dan seterusnya. Ditunggu berapa hari lagi? 10 Dzulhijjah. Ditunggu-tunggu kedatangannya waktu. Makan pun demikian tempat. Kapan mereka kumpul di tempat ini, di tempat itu. Kuburan ini, kuburan itu. Untuk melakukan ibadah. Nggak mungkin mereka cuma kumpul doang di situ. Ya sekedar kumpul, reoni, makan-makan, nggak ada. Pasti ada ritual yang dilakukan berdoa, baca Quran, wakia, tabarok atau apa. Nah, berzikir, doa, memohon, ini itu, segalanya. Makhudun minal muawadah wal i'tiyat. terambil dari kata muawadah, mengulang oleh dan terbiasa kembali lagi kembali lagi Fa'idha kana isman lil makan fahuwa lil makan fahuwal makan alladhi yuksadu fihi ijtima' kalau itu tempat seperti kuburan ini maka yang dikehendaki it tempat itu dituju diinginkan untuk pelaksanaan ibadah. buhu lil ibadah auli gairiha. Baik itu ibadah atau yang lainnya. Kama anal al haram wa mina wa muzdalifah wa arafah wal masyair ja'alahallahu aidan lil hunafa wa mathaba kama ja'ala ayyamat ta'abbudi fiha aida sebagaimana Allah jadikan tempat-tempat ini tempat id Masjidil Haram Id karena di situ kumpul semua umat manusia. Apalagi itu di musim haji. Terfokus ke situ. Untuk tawaf ifadah, sa'i. Sebagai rukun hajinya. Begitu pula Mina. Kumpul di situ tanggal 8. Dhul 11, 12, 13 Tashriq, di Mina kumpul. Muzdalifah pun demikian, malam hari bermalam di situ kumpul semuanya. Nah, masyairul haram. Demikian Allah jadikan masing-masingnya tempat tadi id syar'i Sebagaimana pula hari-hari itu pun Allah jadikan Id. Mutasyrik. Karena waktu berkumpulnya mereka. Makanya Rasulullah katakan ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari mina 11, 12, 13 karena itu layaknya id hari untuk mereka makan-makan, minum-minum dan tetap berzikir kepada Allah. Wow. Wa kana lil musyrikin a'yadun zamaniyatun wa makaniyah Musyrikin pula punya id Baik itu id terkait waktu Ataupun id terkait tempat Sama seperti mukminin tadi Falamma jaa Allah bil Islam abtalaha وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر Begitu Islam datang, diutus Rasulullah SAW, Allah batilkan semua lebaran dan hari-hari besar musyrikin. Tidak boleh. Dan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik bagi mereka Idul Fitr dan Idul Adha, Idul Nahr. Allah yang tentukan, bukan mereka. Musyrikin semaunya sendiri memilih hari, memilih tempat, untuk dijadikan itu Id bagi mereka. Hari besar yang terulang-ulang diperingati dan dirayakan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Nah, dipilih hari kelahirannya ini, hari jadinya itu, disnatalis ini, disnatalis itu. Tanpa sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Mereka jadikan hari itu lebih mulia, lebih utama dari hari-hari yang lainnya. Dengan dalil apa? Apa yang membedakan hari ini, pilihan mereka ini? dari hari-hari yang lainnya. Hanya Allah yang berhak. Ketika Rasulullah datang di Madinah beliau dapati mereka sedang merayakan hari besar yang semenjak jahiliyah dirayakan dan itu berasal dari Majusi yang disebut dengan hari Nairuz dan Mahrojan. Mereka nyalakan api unggun malam. Kemudian mereka kelilingi api itu sambil mendendangkan Kosida kosida tertentu ini itu. Nah, apa ini kata Rasul? Ini hari besar perayaan jatuh tiap tanggal sekian dari semenjak jahiliyah begitu datang waktu dan tanggalnya ya kami rayakan. Maka Rasul sebutkan tadi Adapun Allah telah gantikan bagi kalian yang lebih baik dari keduanya. Idul Fitr dan Idul Nahr. La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri 'idan. La taj'alu buyutakum buyut jamak dari bait disebut demikian karena tempat baituta tempat bernaungnya orang ya bit di situ dia bermalam tidur beristirahat Makanya disebut bait. Walaupun ya bukan hanya malam, atau pagi, siang, sore ya di situ tempat dia bernaung. tapi karena keumumannya namanya rumah terutama kalau itu di malam hari, kebanyakannya siang orang di luar kerja. Nah, asyahid buyut jamak bait tempat tinggal, tempat domisili bagi seseorang. Apapun bentuk dan bahannya, ada yang dari batu, dari semen, bata, kayu, mungkin juga dari tenda seperti badui-badui yang di gurun Pasirnya tidak ada rumah permanen layaknya yang di perkotaan. Tenda mereka pasang, sedang pingin di sini atau banyak sedang rumput banyak di sini, mereka gembalakan onta kambingnya, mereka pasang tenda, ya sudah di situ mereka tinggal untuk beberapa waktu sampai rumput-rumput ini habis, atau mereka sudah tidak ingin di situ, pindah lagi nomaden ke tempat lain, wah kata Itu pun bait. Tempat tinggal baginya, rumah. Nah. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan bisa bermakna jangan dijadikan tempat penguburan. Artinya jenazah kalian yang mati dari kalian jangan dikubur di rumah kalian. Karena itu bukan tempat pemakaman rumah kalian. Pemakaman di kuburan-kuburan umum sana. Bersama kaum muslimin. La taj'alu buyutakum kuburo. Makna kedua seperti tadi Jangan samakan seperti kuburan lakukan ibadah itu di rumah kalian jangan dikosongkan dari ibadah layaknya itu kuburan kedua makna ini sahih keduanya benar rumah nggak boleh hampa dari ibadah seperti kuburan karena kuburan bukan tempat ibadah Rumah pula tidak boleh dijadikan tempat pemakaman jenazah yang mati dari mereka. hadis menunjukkan berarti telah ma'ruf di kalangan para sahabat bahwa kuburan bukan tempat sholat, tidak boleh sholat di situ. Itu ma'ruf bagi para sahabat. Makanya Rasul katakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan karena mereka tahu. Rasul berkata begini karena ma'ruf dan ketahui oleh mereka kuburan bukan tempatnya untuk sholat padanya. Makanya larangan ini untuk sholat di kuburan, larangan untuk meninggalkan sholat di rumah, ini nggak mau sholat sunnah di rumah, ini juga dilarang, karena akan menyerupai keberadaan kuburan. Kuburan sudah nggak boleh sholat, dilarang. Nah kalau kalian juga nggak sholat di rumah, Kan sama seakan-akan dilarang sholat di rumah seperti dilarang itu di kuburan. Jangan. Terkait dengan bab bagaimana Rasul menjaga tauhid bahwa di sini pada potongan ini jangan jadikan kuburan, tempat ibadah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat Eid. Ini semua menjadi wasilah terkuat menjadikan kubur tempat ibadah bisa menjadi pengantar terbesar untuk kepada kemusyrikan. Karena mulai orang akan berbicara, nggak mungkin kuburan ini dipilih. Sholat di sini. Kalau nggak ada keutamaannya, kalau nggak ada nilai plusnya. Bermula dari situ berkembang-berkembang dengan kejahilannya. Bisa-bisa yang awalnya dia khusyuk salat untuk Allah kepada Allah cuman di kuburan merasa lebih khusyuk karena ini kuburannya orang soleh wali Pada saatnya akan dia sembah kuburan ini dan dia minta-mintai selain Allah ini yang dijaga dan ditakuti oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi berarti sholat seorang hamba terafdol di rumahnya kecuali yang wajib dan kecuali yang memang syariat mengajarkan dilakukan di masjid bukan di rumah seperti sholat kusuf gerhana Qiyamul Lail di Ramadan, taraweh berjamaah di masjid lebih afdol daripada sendirian di rumah. Walaupun boleh, tetapi lebih afdol di masjid. Nah, itu yang Rasul sebutkan di potongan pertama hadis. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa ala nabiyina Muhammad.